hadapan malaikat-malaikatnya akhi azakallah nikmat yang paling besar di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita dijadikan kita mau memahami agama karena itu adalah tanda seseorang diberikan kebaikan. Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah fakihkan, Allah pahamkan ia di dalam agama. Ini tanda ya. Orang yang senantiasa semangat untuk menuntut ilmu Allah, untuk senantiasa berjalan mencari ilmu Allah, agama Allah, maka orang tersebut tanda Allah inginkan kebaikan untuknya. Makanya Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin berkata apa? فَإِذَا رَأَيْتَ نَفْسَكَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ مَنَّ عَلَيْكَ التَّفَقُّ فِي الدِّينِ فَاسْتَبْشِرْ خَيْرًا Kalau kamu melihat bahwa engkau telah diberikan oleh Allah kekuatan untuk bertafakuh dalam agama, maka bergembiralah karena itu tanda kebaikan untuk kalian. Subhanallah. Dan di sini pada pagi hari ini di Masjid Darul Dakwah, Darul Dakwah ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 Februari, ya. Insyaallah ana ingin membahas tentang masalah karakteristik ahlu sunnah wal jamaah ahlu sunnah wal jamaah karena memang ahlu sunnah wal jamaah ini ikhwat islam di zaman sekarang ini termasuk nama yang diperbutkan oleh setiap kelompok setiap orang pasti mengklaim dirinya ahlu sunnah wal jamaah tentu ahlu sunnah wal jamaah bukan hanya sebatas nama tapi ia adalah hakikat. Siapa yang mempunyai karakter atau sifat yang disebutkan oleh para ulama dan mempunyai akidah yang sesuai dengan akidah yang telah disebutkan dan tertera di dalam kitab-kitab para ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka lah yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Ya, akan tetapi yang kebalikannya mereka yang hanya sebatas mengklaim ahlu sunnah tapi ya perbuatannya jauh daripada ahlu sunnah akidahnya jauh daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah maka ini tidak bisa disebut ahlu sunnah wal jamaah walaupun dia mengklaim bahwa dirinya ahlu sunnah wal jamaah ayolah ikhwah a'azzakumullah kita akan membahas sedikit tentang apa itu ahlu sunnah wal jamaah ahlus sunnah wal jamaah ahli ya, artinya ahli as-sunnah apa itu as-sunnah as-sunnah secara etimologi adalah at-tariqah tata cara tolong di dibagikan ya. Sudah ada pembahasan. Sunnah secara bahasa artinya at-tariqah yaitu tata cara. Sedangkan secara istilah adalah ya tata cara beragamanya Rasulullah. Ini secara umum artinya ya, as-sunnah seringkali dimutlakan untuk agama secara keseluruhan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitab beliau yang agung Syarh Sunnah ya Imam Barbahari yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Beliau berkata apa? I'lamu anna al-islam huwa sunnah wa sunnati wa sunnatu hiya al-islam. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Di sini Al-Imam al mengatakan bahwa Islam dan sunnah itu adalah sama. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Makanya sering kali para ulama memutlakkan kata sunnah itu untuk berbicara tentang masalah agama secara umum. Ya, contoh saja al-Imam uh, <clears throat> Ahmad bin Hambal demikian pula al-Imam anaknya itu Abdullah bin Ahmad bin Hambal menulis sebuah buku yang berjudul As-Sunnah. Yang di situ beliau menterakan menyebutkan tentang keyakinan-keyakinan akidah Al-Sunnah wal Jamaah. Beliau sebut dengan kata-kata As-Sunnah. Tapi di situ mencakup tentang masalah apa? Akidah. Makanya ikhwatul Islam sunnah sendiri kemudian ya dengan berkembangnya ilmu pengetahuan Islam pengertiannya secara istilah akhirnya disesuaikan dengan disiplin ilmu kalau menurut ahli hadis sunnah itu adalah kullu ma ukhida an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khulqiyyah. Setiap yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa apa? sabda, perbuatan, takrir, ya. persetujuan dan sifat baik yang sifatnya khalqiyah maupun khuluqiyah. Berbeda dengan ahli fikih kalau menurut ahli fikih, sunnah artinya kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Ya ini yang tersebar di kalangan masyarakat mungkin kita dari kecil kita memahami ketika disebutkan suatu ibadah hukumnya sunnah artinya kalau ditinggalkan nggak dapat dosa tapi kalau dilakukan dapat pahala. Ya. Menurut menurut ahli akidah Sunnah itu adalah ma yuqabil bid'ah. Yang kebalikan dari bid'ah. Itu sunnah. Tentunya yang kita inginkan adalah ini yang terakhir yaitu sunnah menurut ahli akidah. Ya, sunnah menurut ahli ahli Berarti ahlu sunnah adalah orang yang senantiasa berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan lain-lain. Ya, maka merekalah yang disebut dengan ahlus sunnah. Di mana akidah mereka sesuai dengan akidah Rasulullah, ibadah mereka sesuai dengan ibadah Rasulullah, muamalah mereka sesuai dengan muamalah Rasulullah. Ya. Maka mereka yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah tidak sebatas nama. Saya namanya ahlus sunnah, tapi subhanallah dalam segi akidah dipenuhi dengan kesyirikan, khurafat, Ya. Saya halus sunnah tapi dalam akhlak jauh daripada akhlak Rasulullah. Maka kalau kita mengaku bahwa kita ini alus sunnah, berarti kita dalam akidah kita, dalam ibadah kita, dalam akhlak kita, dalam muamalah kita, senantiasa mengikuti sunnah. Bukan berarti bahwa kita mengklaim ketika saya mengatakan alus sunnah, saya sudah mengamalkan sunnah secara keseluruhan. Tidak. Karena tidak ada satupun ulama yang mengklaim demikian ya. Kita tidak tidak tidak bisa seperti Rasulullah. Kita tidak bisa seperti para sahabat, tidak bisa. Ya. Tapi ketika kita menamakan saya ahlu sunnah, artinya kita sedang berusaha terus semampu kita ya bagaimana supaya akidah kita di atas sunnah ibadah kita di atas sunnah akhlak kita di atas sunnah dalam seluruh sendi-sendi kehidupan sampai-sampai kata seorang ulama kalau engkau mampu engkau tidak bergerak kecuali dengan sunnah fafal lakukan ya. sampai kalau kita mau nyisir bagaimana menyisirnya Rasulullah ketika kita ingin berpakaian bagaimana pakaiannya Rasulullah ketika kita ingin makan sampai dalam perkara yang paling detail ya kita berusaha bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ini alus sunnah lebih-lebih yang lebih besar ya akhi masalah aqidah, masalah ibadah jelas ini perkara yang wajib kita mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam ini ahlus sunnah sekarang definisi al-jamaah apa itu al-jamaah ya kita ingin memberikan definisi dulu al-jamaah secara bahasa artinya al-jamaah dari kata-kata jamaah yajma'u jam'an wa jama'atan. Ya. Yaitu mengumpulkan sesuatu yang berserakan. Ya, kalau melihat gelas-gelas yang ber, berserakan ya, pecahan-pecahannya, kemudian kita kumpulkan, itu artinya jamaah. Jamaah. Maksudnya adalah bersatu padu dan kebalikannya adalah berpecah belah. Jadi dikatakan al-jamaah artinya dia selalu mengumpulkan ya, mengumpulkan. Adapun secara istilah ada enam makna yang disebutkan oleh para ulama. Nah, ini sekarang al-jamaah secara istilah. Kalau tadi secara etimologi bahwa al-jamaah itu dari kata-kata jamaah artinya mengum, mengumpulkan. Secara istilah ada enam makna yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, ini ya as-sawadul a'zam as-sawadul dan ini yang dijadikan pendapat oleh sebagian ahli fikih demikian pula ulama di antaranya adalah juri dan yang lainnya akan tetapi sanatnya apa dalilnya di dalam sanatnya ada kebaifannya karena dia berasal dari riwayat ya Subhanallah di sini tidak disebutkan kemarin saya lupa Subhanallah ya ketinggalan karena dia berada di dalam ya di, di dalam saat dia ada kedoifan ya saya lupa karena riwayat yang saya sebutkan tahridnya ketinggalan di rumah maaf sekali ya tentang hadis tentang masalah iyyakum wa alaikum bisawadil a'dham. Hendaklah kalian berpegang kepada as-sawadul a'dham. Ya kalau kalian melihat perpecahan kata Rasulullah wa alaikum bisawadil a'dham, maka hendaklah kalian berpegang kepada as-sawadul a'dham. Akan tetapi Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam kitab Kitab Sunnah menyatakan bahwa riwayat tersebut dhaifah. Ya, karena di dalam sanatnya ada seorang rawi yang dhaif saya lupa perawi itu siapa. Sehingga pendapat ini ya bisa dikatakan lemah. Kalaupun sahih ataupun kuat, dijawab oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan as-sawadul a'zam adalah hum ashabu Rasulillah, para sahabat Rasul Rasulullah. Kenapa? Karena mereka adalah as-sawadul a'zam di zamannya. Mereka adalah as-sawadul a'zam di zaman di zamannya. Ya. Karena akhi azakallah. Hadis tentang asawadul a'zam ada yang memberi mempunyai pemahaman yang salah tentang hadis itu. Katanya, kalau kita berselisih pendapat, kewajiban kita adalah berpegang kepada pendapat mayoritas. Dalilnya hadis itu. Fa'alaikum bisawadil a'zam. Hendaklah kalian berpegang kepada asawadul a'zam, jumlah terbanyak. Berarti kata mereka jumlah terbanyak itu yang pasti benar. Akan tetapi jelas pendapat ini pertama bertentangan dengan Al-Qur'an. Allah berfirman apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Kalau kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikan ke mana? Kepada jumlah terbanyak atau kepada Allah dan Rasulnya? Kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Alkitab was sunnah. Ya. Yeah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, jamaah ulama mujtahidin. Dan ini adalah pendapat Amr bin Qais dan juga Imam Bukhari dalam sahihnya. Demikian pula Imam Tirmizi dalam sunannya. Pendapat yang ketiga, para sahabat secara khusus. Dan ini adalah pendapat Al-Imamul Barbahari dalam Syahus Sunnah. Ya. Dalam Syahus Sunnah dan berdasarkan sebuah hadis yang hasan tentang perpecahan umat yaitu ketika Rasulullah ditanya siapa yang selamat hai Rasulullah maka Rasulullah bersabda hum al jamaah ma ana alaihi wa ashabi ya apa-apa yang aku dan para sahabatku di atasnya ini pendapat yang keberapa ketiga keempat Al-jamaah maksudnya jamaah ahli Islam apabila bersepakat pada suatu perkara. Akan tetapi ini tidak berdasarkan dalil dan juga Imam Ash-Shatibi ketika menyebutkannya tidak disebutkan siapa ulama yang berpegang kepada pendapat ini. Ya, silakan untuk merujuk di al Tisom di jilid dua di jilid 2 halaman 263. Pendapat yang kelima itu adalah jamaah kaum muslimin yang bersepakat di atas satu pemimpin yang syar'i. I ya jamaah kaum muslimin yang apabila bersepakat di atas imam yang syar'i. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan imam yang syar'i? Syekhul Islam Taimiyah dalam Minhaj Sunnah mengatakan bahwa seorang imam yang syar'i apabila memenuhi empat syarat. Seorang imam dikatakan imam yang syar'i apabila apabila memenuhi empat syarat. Syarat yang pertama apa? an yakuna maujudan. Dia ada. Ya. Dia ada. Kalau tidak ada, tidak boleh. Sebagaimana yang diklaim orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa imam mereka itu sedang bersem, ber, bersembunyi di di gua Sirdab. Yang sampai sekarang mereka selalu menunggunya. Sampai di antara mereka ada yang tidak sholat. Katanya takut-takut pas lagi sholat imamnya keluar. Subhanallah. Kemudian syarat yang kedua kata Syekhul Islam an yakuna ma'luman. Seorang imam itu harus maklum diketahui. Tidak boleh majhul. Tidak jelas. Harus maklum. Maklum di sini apa? Sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama. Dia muslim, balik, berakal, tidak cacat dan yang lainnya. Yang keempat, eh, yang ketiga, ya syarat seorang imam adalah an yakuna lahu sultan. Dia mempunyai sultan kekuasaan. Dia mempunyai sultan kekuasaan. Maka imam-imam yang dibaiat yang tidak mempunyai sultan kekuasaan ini bukan imam imam-imam yang syar'i seperti yang terjadi banyak di Indonesia berapa banyak kelompok-kelompok yang membaiat imam ini Cilengsi misalnya saya tinggal di Cilengsi Bogor ada sebuah e, kelompok namanya Jamus ya dia punya imam dan mengatakan wajib membaiat imam mereka kalau enggak kamu matinya bangkai jahiliyah dan pernah datang ke saya membawa sebuah masalah lebih tebal dari ini Ya situ disebutkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis dan hadisnya semua sahih. Di antara hadis yang mereka pakai apa? Man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, matinya bangkai jahiliyah. Nah, berarti kita ini kalau tidak bayat ke mereka, yang antum antum kalau nggak datang ke Cilengsi, bayat bayat ke sono, matinya bangkai jahiliyah tuh. So, sahih. Pernah saya tanya, lah terus para ulama yang ada di Saudi, kaum muslimin yang ada di Jepang, di Amerika, kalau nggak datang ke Cilengsi nggak bayat mati bangga jahiliyah? Iya, masya Allah. Iya, subhanallah. Padahal ikhwatul Islam azakumullah jelas bayat-bayat yang ada sekarang seperti itu tidak sahih. Kenapa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para ulama? Karena bayat di dalam Islam hanya kepada al-imamatul uzma imam kaum muslimin atau kepada naibnya ya kepada naibnya yang ditunjuk oleh imam kemudian yang keempat kata Syekhul Islam Taimiyah an yakuna lahu qudrah ala tanfidh siyasah dia mempunyai kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan ya, menegakkan syariat Islam dan yang lain. Ini imam, imam yang syar'i. Ini pendapat yang kelima. Keenam, orang yang berpegang teguh kepada al-haq kebenaran. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arba Beliau berkata al-jama'atu al-haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah kebenaran walaupun kamu satu orang. yang namanya al-jamaah itu adalah kebenaran walaupun kamu satu orang, walaupun seluruh dunia sesat, cuma kamu satu orang yang benar di atas di atas kebenaran maksudnya, maka itulah yang disebut dengan al al-jamaah. Ya. Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal menyebutkan bahwa disebut jamaah apabila mempunyai tiga karakter. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitab kecil beliau yang berjudul Mujmal Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Ya. Di mukadimahnya beliau begitu. Disebut al-jamaah apabila mempunyai tiga karakter. Pertama, bersatu di atas al-haq. Akhi, ya, karakter ahlu sunnah selalu mengajak kepada persatuan dan tidak pernah mengajak kepada perpecahan. Karena Al-Quran, hadis dipenuhi perintah kita bersatu padu. Allah berfirman, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la Berpeganglah kepada tali Allah semuanya, jangan berpecah belah. Allah juga berfirman, wa la takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kamu ini seperti orang-orang musyrikin kata kata kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Mereka yang memecah belah agamanya. Sementara mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok membanggakan apa yang ada pada mereka. Coba antum perhatikan ya, secara detail kata firman Allah, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok lebih membanggakan apa yang ada pada di sini antum akan pahami dan akan tahu rahasia kenapa kaum muslimin berpecah belah di sini letaknya. Letaknya adalah mereka lebih membanggakan apa yang ada pada kelompoknya. Mereka lebih membanggakan benderanya, bukan kebenaran, bukan Al-Qur'an dan Sunnah. Yang satu lebih membanggakan partainya, yang satu lebih membanggakan golongannya, yang satu lebih membanggakan organisasinya. Yang diangkat benderanya itu bukan kebenaran, akibatnya apa? Terjadi like this, like Ikhtilaf. Coba kalau setiap manusia itu yang dia acungkan adalah kebenaran. Selama itu yang sesuai dengan Al-Quran, dengan sunnah, dan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, itu yang dipegang, itu yang dibanggakan, Allah tak akan pernah berpecah belah. Tapi masalahnya setiap kelompok lebih membanggakan kelompoknya. Jadi ini yang akan jadi yang menjadikan kaum muslimin berpecah belah. Akhi ya Allah. Jadi ya sekali lagi disebut ahlu sunnah wal jamaah karena mereka menyeru kepada per persatuan. Islam tidak pernah mengizinkan perpecahan. Kalau ada orang berkata, bukankah Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam berpecah belah? Dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة umatku ini umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan semuanya masuk neraka kecuali satu bukankah Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah al jawab sebatas pengabaran tidak menunjukkan boleh Rasulullah hanya mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah. Bukan berarti perpecahan itu boleh tidak? Tidak. Tidakkah kita lihat Allah menghendaki adanya maksiat? Apakah berarti ketika Allah menghendaki adanya maksiat kita boleh berbuat maksiat? Adalah Yesus. Makanya iftirakul ummah, perpecahan umat itu dari bab apa? Takdir, iradah, kauniyah, qadariyah. Antum yang pernah belajar tentang masalah takdir itu ya akan memahami bahwa iradah Allah itu terbagi menjadi dua. Ada iradah syariah yang kedua iradah kauniyah qadariyah. Apa bedanya? Siapa yang pernah belajar? Apa bedanya? Iradah kauniyah dengan iradah syariah apa bedanya? Kalau iradah kauniyah yang kauniyah ridhoi juga belum tentu Allah ridha iya jadi iradah kauniyah qadariyah mujarratul iradah sebatas Allah menginginkan adanya tapi dengan hikmah menginginkan ada Allah menginginkan adanya maksiat ada Allah menginginkan adanya iblis babi arak ada semua kan ada karena tidak mungkin sesuatu ada tanpa kehendak dan keinginan Allah Berbeda dengan mazhab Qadariyah yang mengatakan boleh saja Allah menginginkankan sesuatu tapi tidak akan tidak terjadi sesuatu tersebut. Makanya pernah ada sebuah kisah yang lucu ya ketika Umar Amr bin Ubaid seorang tokoh Qadariyah datang kepadanya orang Arab Betawi dan berkata, "Ya Amr, doakan saya." Kenapa kata Amr? onta saya ini kecurian, dicuri orang, hilang. Akhirnya si Amr ini dengan keyakinannya yang sesat berkata apa? Allahumma ya Allah, unta orang ini dicuri dan engkau tidak menginginkan untuk dicuri. Maka kembalikan unta ini kepada orang ini. Lihat. Ya Allah, unta orang ini di, dicuri. Dan engkau tidak menghendaki untanya dicuri maka kembalikan unta ini kepada orang orang ini maka orang Arab Bedui itu berkata kalau begitu saya tidak butuh lagi kepada doa kamu saya tidak butuh lagi kepada doa kamu karena si Amr loh kenapa loh kalau Allah meng, tidak menghendaki unta saya dicuri ternyata kecurian saya takut kalau Allah menghendaki unta saya dikembalikan nggak kembali kembali katanya yeah. Ini qadariyah. Al sunnah mengatakan segala sesuatu terjadi dengan masyi masyia dan irada. Akan tetapi irada Allah itu terjadi terbagi menjadi dua. Ada irada syariah dan ini berhubungan dengan cinta dan ridho. Ada lagi irada kauniyah, qadariyah dan ini mujarratul ida seperti irada sebatas Allah menginginkan adanya dengan adanya hikmah di balik itu semuanya. Nah, Allah Maha Adil terjadinya iftiraqul ummah, perpecahan umat Islam dari dari iradah yang mana? Yang syariah atau kauniyah? Kita katakan dari kauniyah ya. Artinya Allah menghendaki akan adanya perpecahan di tubuh umat Islam, akan tetapi Allah tidak ridha, Allah tidak mencintainya. Bahkan Allah menyuruh kita bersatu padu. Dalam ayat-ayat yang banyak dan hadis-hadis Rasulullah alaihi wasallam maka disebut disebut al jamaah ya kata Dr. Nasir bin Abdul Karim al Aqal ya apabila mempunyai tiga karakteristik yang pertama adalah bersatu di atas al haq nah kata-kata bersatu di atas al haq ini penting kata-kata di atas al haq dulu sebatas bersatu kita bertanya-tanya kita bersatu di atas apa? Ada yang yang satu ya berbuat syirik, yang satu berbuat maksiat, yang satu ya berbuat bid'ah dan yang lainnya. Disatukan mungkin tidak? Mungkin kita disuruh bersatu dengan para pelacur, tidak bisa. Ya. Atau kita disuruh bersatu dengan Islam liberal yang mengatakan katanya syarat Islam sudah tidak relevan dengan zaman atau kita disuruh bersatu dengan Syiah yang mengatakan katanya para sahabat semua kafir, Al-Qur'an katanya sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Al-Qur'an sekarang itu bukan Al-Qur'an yang asli lagi. Mungkin ya akhul Islam a'azakumullah. Mungkinkah kita bersatu dalam keadaan akidah kita berbeda-beda? Jawab, ajibu ya kawan. Ah, jawab tak mungkin. Sebab konsekuensi kita adalah untuk mengingkari setiap perkara yang menyimpang dari syariat ya kita ingkari. Ya. Kok, Syekh, gimana pendapat antum kalau ada orang mengatakan bahwa para sahabat semua kafir? I, mungkar tidak? Allah mungkar. Bukan kalau berfirman wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa dan para kaum sabiquna al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah kata Ibn Taimiyah dalam Minhajus Sunnah ayat ini merupakan bantahan terbesar kepada orang-orang syiah yang mengkafirkan para sahabat kenapa? karena Allah sudah menyatakan keriduannya kepada para sahabat tidak mungkin Allah menyatakan keriduan kepada suatu kaum yang Allah tahu bahwa mereka akan mati di atas kekafiran. Tidak mungkin. Ya. Akhi, bagaimana pendapat antum kalau ada orang yang mengatakan bahwasannya Imam Mahdi tidak akan turun. Nabi Isa tak akan datang. Azab kubur tidak ada. Mungkar tidak. Jelas mungkar. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana pendapat antum? dengan orang yang mengatakan katanya Allah menitis kepada wali. Jadi wali itu adalah wujud dari Allah. Bahkan yang lebih jelek lagi adalah perkataan Ibnu Ar Ibnu Arabi yang mengatakan bahwa tidaklah anjing, babi, semua yang ada di muka bumi kecuali wujud Allah. Kecuali wujud Allah. Oke, menurut antum, itu benar enggak? Saya yakin ya orang yang mempunyai fitrah yang benar tidak akan pernah mengatakan bahwa Allah bersatu dengan dengan makhluknya tidak akan pernah bagaimana Allah akan bersatu dengan makhluknya sedangkan sesuatu yang dua unsur yang bersenyawa pasti tidak lepas dari tiga kata Ibn Taimiyah imma unsur A mengikuti unsur B atau unsur B ikut unsur A kalau tidak bisa dua ini biasanya membentuk unsur yang baru kata Ibn Taimiyah kalau dikatakan Allah bersamanya bersatu dengan wali, sekarang siapa yang ikut? Allah ikut wali atau wali ikut Allah? Allah ikut manusia, berarti konsekuensinya Allah makan, Allah buang air, Allah tidur. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Atau manusia ikut sifat Allah, konsekuensinya tidak makan, ya kan? Tidak tidur, tidak buang air, ya tapi ternyata kita orang-orang yang ngaku-ngaku wali juga makanya masih gembul-gembul kan gitu. Ya Islam Atau kata Ibnu kalau itu tidak bisa juga akan membentuk sebuah unsur yang baru. Ya. Oksigen dengan hidrogen ketemu jadi air. Ini nggak ada unsur baru. Unsur setengah Allah, setengah manusia. Nggak ada. Coba akal Islam. Orang yang mengaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam atau bersetubuh atau ber, ber, ber, bersatu pada makhluknya, benar atau tidak? Allah tak akan pernah benar. Karena itu adalah pendapat orang Nasrani yang mengatakan annan annal lahut halla bin nasud. Ya katanya ilah itu ia bersemayam di dalam tubuh nasu manusia itu nasud. Yang katanya Nabi Isa itu adalah ya anak Tuhan dan kuasanya Nabi Isa itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menitis kepada para pendeta-pendeta yang kemudian diimpor oleh orang orang Islam jadi sebuah keyakinan wahdatul wujud. Bagaimana pendapat antum dengan orang yang mengatakan dengan orang yang mengatakan bahwasannya Iya. Ya, bagaimana pendapat antum dengan orang yang mengatakan bahwasannya ya Al-Qur'an itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Jelas batil karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan kalamullah tidak mungkin makhluk. Maka dari itulah ya akhul Islam azakumullah ya. Karakter yang pertama al-jamaah. Disebut al-jamaah. Ish. Mereka bersatu di atas kebenaran. Berarti di sini ya kalau kita ingin menciptakan persatuan yang hakiki yang masya Allah bebas dari polusi, setiap orang jangan mengikuti hawa nafsu. Setiap orang harus mengikuti kebenaran. Singkirkan dulu hawa nafsu. Ya, akan tetapi ketika setiap manusia lebih mengikuti hawa nafsunya sendiri-sendiri, tidak mau mengikuti kebenaran, abadan tidak akan pernah terjadi persatuan. Ya, tidak akan pernah terjadi persatuan. Karakter yang kedua kata beliau tentang al-jamaah apa itu bersatu di bawah pemimpin yang syar'i. Ya. Yang ketiga senantiasa mengikuti ijma para para ulama. Nah, tiga karakter ini yang harus ada pada seseorang yang disebut dengan al al jamaah. Wallahu a'lam. Kesimpulannya bahwa al sunnah wal jamaah adalah orang yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat dan tabiin serta yang mengikuti mereka dari para ulama mujtahidin yang berpadu di atas pemimpin yang syar'i bila ada. Kalau tidak ada gimana? Hah? Kalau pemimpin syari itu tidak ada bagaimana sikap kita? Kata Rasulullah, "Fa'tazil tilkal firaqa kullaha." Ya, ketika Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fa kaifa idza lam takun jamaah wala imam?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau tidak ada jamaah, tidak pula imam? Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah fatazil tilkal firqa kullaha maka tinggalkan semua firqah-firqah yang ada tinggalkan kata Rasulullah ya. Sekarang sejarah penamaan Al-Sunnah wal Jamaah. Penamaan Al-Sunnah telah dipakai oleh para sahabat dan tabi'in. Jadi penamaan Al-Sunnah bukan nama yang baru sekarang ada. Ya. Itu sudah sangat lama sekali dan dipakai oleh para para sahabat. Ibnu Abbas ketika menafsirkan beliau surat uh, Ali Imran ayat 3 eh, ayat 106 ya surat 3 ayat 106 yaitu Allah berfirman yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh pada hari itu yaitu pada hari kiamat ada wajah-wajah yang menjadi hitam dan aja ada wajah-wajah yang menjadi putih kata kata beliau orang yang putih wajahnya adalah ahlu sunnah wal jamaah dan yang hitam wajahnya ahli bid'ah dan ya akan tetapi eh, Ibnu Katsir membawakan riwayat ini dari jalan yang sangat doif dari hati al-Aufi dia matruk sehingga tidak bisa dijadikan hujah akan tetapi ya ada riwayat lain yang sahih yaitu Umar bin Khattab dan riwayat ini dikeluarkan dari Darimi dengan sangat yang sahih kata Rasulullah yaitu naku qaumun bisyubuhatil Qur'an Nanti kata Umar bin Khattab akan datang suatu kaum yang men mengajak kalian berdialog dengan syubhat-syubhatnya Al-Qur'an. Kata Umar apa? Fajadiluhum bis sunan fa inna ahlas sunan a'lamu bi kitabillah. Maka jidalah mereka dengan sunnah karena ahlus sunnah lebih alim tentang kitab kitabullah ya. Muhammad bin Sirin yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Dan ini dikeluarkan oleh Muslim dalam mukaddimahnya, mereka berkata, beliau berkata, "Kan la yas'aluna 'anil isnad." Falamma waqa'atil fitnah, qulna sammu lana rijalakum fayunbar fa in kana min ahli sunnah fayuqbalu hadithuhu wa in kana min ahli bid'ah fala yuqbalu hadithuhu. Kata beliau dahulu mereka tidak pernah memeriksa sanad para sahabat karena tidak pernah ada yang berani berdusta atas nama Rasulullah. Tapi setelah terjadi fitnah, fitnah apa itu? Terbunuhnya Umar Utsman bin Affan dan munculnya firqah-firqah seperti siapa? Khawarij, Syiah. Ya. Antum tahu Khawarij dan Syiah itu atas hasil rekayasa siapa? Munculnya pemikiran Khawarij dan Syiah itu hasil rekayasa seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dia bernama Abdullah bin Dr. Umar Palata di dalam kitab beliau al wadah fil Hadid menceritakan tentang kejadian itu. Di mana Abdullah bin Sabah dia ya karena orang-orang kafir pada waktu itu tidak bisa untuk menghadapi umat Islam secara fisik. Karena umat Islam begitu sangat kuat. Ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya komandan-komandan perang yang di bawah bendera para sahabat dan para a'immah tabi'in yang mereka semua di atas keimanan yang luar biasa kepada Allah tidak akan pernah bisa dikalahkan. Apa yang terjadi? mereka berusaha untuk bermakar bagaimana menghancurkan Islam dari dalam. Abdullah bin Sabah orang Yahudi dia pura-pura masuk Islam, kemudian dia beribadah kepada Allah sehingga dia mendapatkan kepercayaan di masyarakat. Setelah itu apa? Dia bekerja sama dengan konco-konconya, ya, Kemudian di antara konco-konconya itu ada seorang yang bernama Hudzaifah siapa namanya saya lupa, juga orang Yahudi yang berapa masuk Islam. Yang dia mempunyai kepandaian menciplak tulisan. Akhirnya bagaimana? Maka orang ini ya menulis sebuah tulisan surat risalah atas nama Ummahatul Mukminin yang kemudian risalah itu ditulis bahwasannya ummahatul mukminin yang ada di kota Madinah dizalimi oleh Utsman bin Affan. Dizalimi oleh Utsman bin Affan. Kemudian risalah surat itu dikirimkan ke Kufah. Di Kufah setelah surat Jumat dibacakan di hadapan kaum muslimin. Otomatis ya kaum muslimin mendengar bahwa ummahatul mukminin dizalimi oleh Utsman bin Affan siapa yang tidak panas? panas. Ya. Terprovokasilah mereka. Maka kemudian keluarlah dari Irak 10.000 pendemo menuju kota Madinah. Mereka minta supaya Utsman bin Affan turun jabatan. Karena termakan oleh apa, Oleh isu. Termakan oleh Akan tetapi Utsman bin Affan menerangkan kepada mereka tentang hakikat sebenarnya. Akhirnya orang itu pun pergi. Para pendemo itu pun pulang. Tapi di tengah jalan datang lagi kitab dengan di atas namakan Aisyah radhiyallahu anha. Yang tulisannya apa? An yaqtulu Utsman, bunuhlah Utsman bin Affan. Maka kemudian 10.000 orang itu kembali lagi ke kota Madinah. Kemudian mengepung rumah Utsman bin Affan hampir lebih dari 20 hari yang kemudian terjadi lah yang terjadi terbunuhnya Utsman bin Affan. Ini fitnah yang terjadi di zaman di dalam Islam pertama kali. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah mengabarkan bahwa fitnah itu akan terjadi setelah zaman Umar. Dalam riwayat yang dilakukan Bukhari dan Muslim, bahwa Umar bin Khattab bertanya kepada <clears throat> seorang sahabat, "Ayyukum yadri hadis an fitnah?" Siapa di antara kalian yang tahu tentang hadis fitnah? Kata Hudzaifah, "Ana." Aku. Kata Umar, "Innaka lajari." Engkau berani sekali. Kata Hudzaifah, "Fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi tukaffiru as-shawm wa sadaqah was-siyam eh, wal hajj was salat." Ya, fitnah seseorang pada keluarga dan hartanya yang bisa diampuni dosa-dosa tersebut ya dengan pala puasa, zakat dan yang lainnya. Kata Umar, "Laisa hada ani." Bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu. Wa inna ma hiya fitnatun tamuju mawjal bihar. Tapi yang aku inginkan kata Umar, fitnah yang bergelombang bagaikan gelombang samudra besar dan silih berganti. Maka Hudzaifah berkata, "Fala 'alaika ya Umar." Tidak mengapa, tidak engkau tidak akan tertimpa fitnah itu hai Umar. Fa inna bainaka wa bainaha baban. Karena antara engkau dan fitnah itu ada sebuah pintu. Kemudian Umar bertanya kepada Hudzaifah, "Ayuksar am yu am yuftah?" apakah pintu itu pecah atau terbuka? Kata Hudzaifah, pecah. Kata Umar apa? Idan la yuhlaku abadan. Kalau begitu tidak akan pernah tertutup lagi. Fitnah akan terus datang bergelombang. Dan memang kita lihat zaman sekarang bagaimana fitnah. Ya. Tak pernah hilang, tak pernah selesai dari semenjak terbunuhnya Uthman sampai zaman sekarang, tak pernah selesai. Allah musta. Nah, muncul Abdullah bin Sabah ketika dan konco-konconya ketika telah berhasil meruntuh atau membunuh Utsman bin Affan, ternyata tidak diam sampai di situ. Dia kemudian memberikan menyebarkan racun pemikirannya dan mengatakan bahwa katanya yang berhak yang menjadi khalifah setelah Rasulullah itu harusnya Ali bin Abi Thalib. Bahkan kemudian kelompok Sabaiyah pada waktu itu mengklaim bahwa Ali adalah Tuhan. Ali adalah hakikatnya adalah Tuhan. kemudian Imam Nasai meriwayatkan dalam sunannya ya tentang kisah bahwa Ali bin Abi Thalib menangkapi kelompok Sabaiyah yang kemudian Ali bin Abi Thalib mengikat mereka untuk dibakar tapi mereka tidak mau ya, bertaubat bahkan bertambah keimanan sambil berkata kami semakin yakin bahwa Ali adalah Tuhan sebab yang tidak ada yang mengadab dengan api kecuali Tuhan maka kemudian Ali pun membakar mereka ya. ini kelompok sesat yang muncul pertama kali di di dalam tubuh umat Islam yang ternyata mereka yang kemudian hari disebut dengan Rafidah Syiah menghalalkan dusta atas nama Rasulullah. Nah Muhammad bin Sirin berkata, kanu la yas'aluna 'anil isnad. Dahulu mereka nggak pernah berbicara tentang apa memeriksa sanad hadis nggak pernah. Falamma waqa'atil fitnah, tapi ketika terjadi fitnah, fitnah apa itu? Terbunuhnya Utsman dan munculnya sekte-sekte sesat Syiah Khawarij. Apa yang terjadi? Kata Muhammad bin Sirin, "Qulna sammu lana rijalakum." Kami pun mulai berkata, "Sebutkan rijal-rijal kalian." Ada orang bawa hadis dilihat. Ente rijalnya siapa? Fayumbor lalu diperiksa. Fa'inkana min ahli sunnah. Kalau dia termasuk ahli sunnah, diterima hadisnya. Kalau dia tidak, dia termasuk ahli bid'ah, tidak diterima hadisnya. Mulai penamaan ahli sunnah semenjak itu pun. Jadi ikhwat Islam Allah Penamaan sunnah wal Jamaah bukan penamaan yang baru. Bukan penamaan yang kalau ada orang berkata, Ustaz, kenapa kita tidak cukupkan diri nama kita dengan kaum muslimin saja? Bukankah Allah berfirman huwa semakumul muslimin, dialah Allah yang menamai kalian kaum muslimin. Kenapa? Bukankah Allah yang sudah memberikan kepada kita nama kaum muslimin sudah cukup, nggak usah kita pakai alusuna wal jamaah atau yang lainnya, nggak usah pakai label-label yang lainnya, cukup kaum muslimin. Kita jawab bahwa di zaman sahabat Ketika Allah turunkan huwa sammakumul muslimin, nah semuanya di atas satu akidah, di atas satu manhaj, di atas satu pemikiran, semuanya di atas satu rel yang telah digariskan oleh Rasulullah alaihissalam. Tapi ketika munculnya ini ya, tadi sudah sebutkan ya, pemikiran-pemikiran sesat tersebut seperti Syiah, Khawarij, mulailah para ulama membedakan ini ahlu sunnah yang selalu berpegang kepada sunnah. Ini ahlul bid'ah yang mereka itu melakukan ya perkara-perkara yang menyimpang dari sunnah. Mulai. Ya. Jadi sama sekali penamaan ahlu sunnah wal jamaah itu bukan penamaan yang bid'ah. Sama sekali bukan penamaan yang bid'ah. Dari sini kita dapat mengetahui kesalahan orang yang menisbatkan al-sunnah kepada Asy'ariyah. Kenapa? Karena Abdul Hasan al-Asy'ari wafat pada tahun 324 Hijriah. Abdul Hasan al Ashari itu wafatnya pada tahun 324 Hijriah. Sementara penamaan Sunnah sudah ada sebelumnya. Bagaimana sesuatu yang telah terjadi sebelumnya dinisbatkan kepada yang akan datang? Gak mungkin. Ya. Lebih-lebih tentunya tentang masalah ashariyah itu ada pembahasan tersendiri ya. Bukan di sini tempatnya. Sekarang kita sebutkan saja langsung karena waktu kita sangat terbatas sementara <clears throat> pembahasan kita banyak sekali ya. Ciri dan karakteristik karakteristik ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana cirinya? Antum ya dari karakter di sini antum akan tahu siapa yang ahlus sunnah mana yang bukan. Satu ahlus sunnah hanya berpatah ber, ber, berfanatik kepada Allah dan Rasulnya. Ahlus sunnah hanya berfanati kepada Allah dan Rasulnya Allah berfirman ish dalam surat Al-Hujurat ayat 1 ya ayuhalladina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih hai orang-orang yang beriman jangan kalian mendahului Allah dan rasulnya Ibnu Abbas berkata aila taqulu khilafa ma Allah wa rasuluh Artinya jangan kamu berbicara atau berkata sesuatu yang menyimpang dari apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah tanda karakternya dia selalu berpegang kepada Al-Qur'an dan hadis. Hadisnya pun hadis yang sahih bukan hadis yang dhaif. Dia hanya fanatik kepada Al-Qur'an dan hadis, bukan kepada imam madhab atau madhab tertentu, madhab fulan atau madhab alan lah. Ya. Bukankah para imam-imam madhab itu pun melarang kita untuk berfanatik kepada mereka? Al-jawab, nah apalagi Imam Syafi'i yang banyak kaum muslimin di Indonesia menisbatkan diri kepada madhab Syafi'i. Beliau pada zamannya dikenal apa? Nasirul hadis. Beliau itu digelari pada zamannya sebagai pembela hadis. Beliau berkata apa? Ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yad'aha liqawlihi kaum muslimin bersepakat bahwa apabila telah jelas kepada seseorang sunnah rasul tidak boleh ia meninggalkan sunnah rasul karena mengikuti seorang manusia tidak boleh Beliau juga berkata, "Idza khalafa qawli hadisan sahihan fadribu qawlil hayat." Apabila pendapatku jelas-jelas pertentangan dengan Al-Qur'an dan dengan hadis yang sahih, maka buang jauh-jauh pendapatku kata beliau. Ya. Beliau juga berkata idza sahhal haditsu huwa madhhabi. Apabila hadis itu telah sahih, maka itulah madhabku kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ini Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan kepada ya kepada pengikutnya untuk untuk taklid apa? Mana ulama yang mengajarkan supaya pengikutnya supaya fanatik kepada dirinya? Tidak ada. Justru kalau kita lihat kenyataan para murid-murid imam-imam tersebut Subhanallah mereka hanya berfanatik kepada Al-Quran dan hadis. Ini dia Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf yang merupakan murid kesayangannya Abu Hanifah. Tidak setuju dengan pendapat gurunya yang mengatakan bahwa sholat istisqa itu tidak sunnah. Karena Abu Hanifah menganggap bahwa sholat istisqa itu katanya bukan sunnah. Tapi diselisihi oleh kedua muridnya. Kenapa? Lianna al-haditha qad sabat karena hadis telah sahih dalam masalah ini. Maka mereka tinggalkan pendapat gurunya karena bertentangan dengan Al-Quran dan Ya. Berapa banyak Al-Imamul Muzani menyelesaikan gurunya Al-Imam Syafi'i karena tidak sesuai dengan Al-Quran dengan dengan apa dengan dalil yang sahih. Sebuah contoh masalah perkataan Imam Syafi'i ya ketika sholat tidak boleh bergerak lebih dari tiga kali. Ini dilemahkan pendapat ini oleh murid-muridnya mazhab Syafi'i sendiri. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis-hadis sahih bahwa Rasulullah SAW pernah sholat dalam keadaan menggendong umama. Hadis sahih dari Muslim. Ketika beliau mau sujud diletakkan anaknya, ya, umama umama itu. Ketika beliau mau bangkit digendong lagi. Digendongnya bukan digendong begini mas, di atas lehernya. Cukup tuh. Ya. Hadisnya sahih dari Muslim. Pendapat Imam Syafi'i sendiri diselesaikan oleh murid-murid dari mazhab Syafi'i, ya dari Imam apa murid-murid Syafi'i. Kenapa? Karena mereka melihat pendapat Imam Syafi'i tersebut bertentangan dengan hadis. Ini memang alus nah itu yang diajarkan oleh para imam kita. Tidak pernah ada imam yang mengatakan wajib ente mazhab Syafi'i, wajib ente mazhab Hanafi, tidak pernah ada. Bahkan semua mengatakan bahkan semua menyuruh kita untuk hanya berpegang kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Ini karakteristik al-sunnah wal jamaah. Adapun kemudian ada orang yang mewajibkan taklid kepada mazhab syafi'i. Pokoknya inti harus mazhab syafi'i. Kalau tidak mazhab syafi'i, inti sesat. Subhanallah. Ya. Jelas ini pendapat yang berentangan dengan pendapat-pendapat imam-imam terdahulu. Lebih-lebih berapa banyak <clears throat> pendapat-pendapat yang dinisbatkan kepada mazhab syafi'i atau yang lainnya secara dusta. Banyak sekali. Ayuhal ikhwah a'azakumullah. <clears throat> Sesungguhnya berfanatik kepada Al-Quran dan hadis adalah merupakan kewajiban setiap muslim. Merupakan kewajiban setiap muslim. Ya. Siapapun dia yang berkata apabila perkataannya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka wajib kita tolak. Tanpa kita mengurangi rasa hormat kita kepada ulama tersebut. Tapi di sini ada sebuah nuktoh yang penting yang harus diingatkan. Ada sikap yang sangat berlawanan. Dan dua-duanya sikap tersebut salah. Di satu pihak, ada orang yang terlalu fanatik kepada madhab sehingga kata mereka tidak boleh kita langsung rujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kewajiban kita adalah pendapat madhab. Sehingga akhirnya mereka mengatakan katanya orang yang tidak bermadhab maka maka ya ya telah berbuat berlaku dosa besar. Mereka berdalil dengan ayat bahwa pada hari kiamat nanti setiap orang akan dikumpulkan dengan imam mereka. Berarti ente harus punya imam. Imam ente siapa? Oh ya, ikhwah katanya merapat supaya yang lain bisa masuk. Ya, Allah berfirman, "Yauma nad'u kulla unasin biimamihim." Pada hari itu kami menyeru manusia dengan imam mereka. Nah, kan berarti kita harus punya imam. Imam ente siapa? Nah. Akhirnya apa? Mewajibkan untuk fanatik kepada satu mazhab. Ini jelas pertama pemahaman yang tidak sahih. Karena imam kita adalah dengan sepakat adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Makanya ditafsirkan oleh para ulama imam di sini ada dua penafsiran. Yang pertama imam di sini maksudnya adalah kitab. Ya, artinya kami akan seru setiap manusia dengan kitab mereka sendiri. Setiap orang akan di, di, diberikan kitab kalau orang beriman di, diberikan dari arah kanan, kalau orang kafir dari arah kiri atau di belakang. Yang kedua, imam di sini adalah para rasul. Artinya, setiap orang akan di, dikumpulkan bersama rasul-rasul tersendiri. Dan ini yang sahih wallahu alam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, "Uridat 'alayya al-umam faraitu nabiyyan wa ma'ahu ruhaib wa, wa nabiyyan wa ma'ahu rajulun wa rajulan wa nabiyyan wa laysa ma'ahu ahad." Aku ditambahkan kepadaku para umat pada hari kiamat. Aku melihat ada nabi yang diikuti suatu kaum. Ada lagi pengikutnya hanya satu atau dua orang. Ada lagi kata Rasulullah nabi yang nggak punya pengikut sama sekali. Bayangkan pak, ya, nabi nggak punya pengikut. Ini menunjukkan bahwa dakwah kita itu bukan cari pengikut. Dakwah kita adalah untuk menyampaikan risalah kebenaran ya dengan cara sebaik-baiknya. Adapun kemudian kita dakwah kita tujuannya cari pengikut yang sebanyak-banyaknya, akhirnya apa? Ngikutin arus. Yang ngikutin maunya mereka gimana? Tidak bisa. Ya, jadi Sunnah hanya berfanatik kepada Allah dan Rasulnya. Karena kita tahu ya, akhi, Allah dan Rasulnya tidak akan mungkin salah. Ya. Rasulullah tak akan pernah salah dalam menyampaikan risalah. Karena para ulama bersepakat barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW salah dalam menyampaikan wahyu, maka ia murtad dari agama Islam. Ya, ini dengan ijma para ulama semuanya. Rasulullah tidak pernah salah dalam menyampaikan risalah. Dua ahlu sunnah menghormati para ulama Islam. Maaf, tadi yang pertama ya sikap yang pertama begitu. Jadi ada sekelompok orang yang berlebih-lebihan gulu terhadap ulama. Akibatnya apa? Mewajibkan fanatik kepada salah seorang ulama. Ada lagi kebalikan. Orang yang cuma langsung kembali, kembali kepada Al-Quran dan hadis dan tidak mau kembali kepada pemahaman para ulama. Ini pun pemahaman yang salah. Ya. Kita kewajiban kita, akhi, wajib ketika memahami Al-Quran dan hadis mengikuti pemahaman yang disampaikan oleh para ulama. Kalau para ulama itu berselisih, maka kita lihat mana yang paling dekat dan paling kuat hujah. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Bukankah Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu wa Rasul." Apabila kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan bukankah Rasul sabda, "Laisa minna man lam yarham wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif alimina haqqa bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi, menyayangi yang lebih muda tidak menghormati yang lebih tua dan tidak mengetahui hak para ulama bukan dari golongan kami kata Rasulullah jadi alusunnah yang kedua menghormati para ulama kalau ada orang bertanya ulama itu yang kayak gimana Ustaz apakah yang namanya ulama itu yang pintar ngomong di hadapan podium pakai korban besar, pakai gamis. Tidak. Sekali lagi ulama bukan hanya sebatas dengan penampilan. Tapi ulama yang hakiki kata Imam Syafi'i dan ini disebutkan oleh Al-Imam al fatihul Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal Ya, ketika beliau menyebutkan tentang syarat mufti, ada lima. Yang pertama, an yakuna aliman bil ya bil kitab wa bil Quran betul-betul berilmu tentang Al-Quran. Ya, betul-betul berilmu tentang Al-Quran, asbab nuzulnya, nasikh mansuknya, balaghahnya paham dia. Yang kedua kata Imam Syafi'i an yakuna aliman bi sunnati Rasulillah sahihiha wa saqimiha. Betul-betul berilmu tentang sunnah Rasul yang sahih atau yang doif bisa bedain ya ini hadis sahih ini hadis makanya kalau ada orang bawa-bawa hadis palsu atau hadis yang tidak ada sumber sumbernya sama sekali ini tidak berhak untuk berfatwa kata Imam Syafi'i tidak berhak untuk berfatwa yang ketiga an yakuna aliman bi aqwalin betul-betul berilmu tentang pendapat-pendapat para ulama ya dari madhab dari setiap madhab faham tahu mana yang sudah ijma tahu mana yang masih diikhtilafkan sehingga apa dia tidak keluar dari ijma para ulama atau dia mempunyai pendapat yang aneh sendiri ya ulama tidak ada yang memahami kok ente sendiri memahami yang berbeda dari mereka yang keempat kata Imam Syafi'i an yakuna aliman bil lughatil arabiyyati wa asalibiha betul-betul berilmu tentang bahasa Arab dan seluk-beluknya. Kemudian al faqihul Baghdadi dalam kitab Al-Faqih yang Mutafaqih memberikan tambahan. Yang kelima kata beliau, hendaklah dia betul-betul berilmu tentang ilmu alat-alat untuk berijtihad. Seperti ilmu usul fikih, ilmu kaidah fikih, harus betul-betul berilmu. Nah ini ulama. Kuat Islam azakumullah. Ya. Jadi al sunnah wal jamaah menghormati para ulama Islam. Akan tetapi menghormati para ulama bukan berarti mensucikan mereka dari kesalahan. La. Karena al sunnah meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang maksum yang terpelihara dari kesalahan kecuali Rasulullah alaihissalatu wassalam. Adapun selain Rasulullah, baik sahabat, baik tabiin, baik tabi'ut tabi'in ataupun ulama-ulama tidak ada satupun dari mereka yang suci dari kesalahan. Ya, tidak ada. Imam Syafi'i manusia biasa, Imam Ahmad manusia biasa. Yang Allah berikan kelebihan dengan keilmuan mereka yang dalam. Maka apabila berselisih di antara mereka apa yang terjadi? Wajib kita mana melihat mana pendapat yang yang rajih, yang kuat sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Kalau ada orang berkata, Ustaz saya tidak bisa merojihkan. Saya tidak tidak pak tidak pandai memahami dalil. Saya tidak bisa bahasa Arab, tidak pernah belajar usul fikih, tidak pernah belajar hadis. Bagaimana? Kewajiban ente adalah taklid kepada salah seorang ulama yang anda yakini akan keilmuannya, tapi dengan syarat tidak boleh fanatik. Dimana ketikapan saja datang kepada anda pendapat lain yang lebih kuat, anda wajib rujuk kepada pendapat yang lebih kuat. Makanya ahlu sunnah wal jamaah tidak meniadakan taklid sama sekali. Ya. Syekh Muhammad bin Hadi saja dalam kitab beliau dalam yang berjudul al ifna mengatakan bahwa taklid itu terbagi menjadi tiga. Ada taklid yang haram, ada taklid yang wajib, ada taklid yang mubah. Ya, tidak setiap taklid itu Maruf. Taklid yang haram yang bagaimana? Setiap taklid kepada setiap pendapat yang jelas-jelas menyelesaikan Al-Qur'an dan hadis. Maka ini jelas taklid yang haram. Sudah tahu nih pendapatnya lemah, sudah tahu pendapatnya tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Satu, sesuai apa ada dalil tapi hadisnya lemah atau palsu. Tapi dia tetap fanatik, ngeyel dengan klaim katanya mungkin ya Ustad ente Ustadz lebih uh, tahu dalil yang ente, yang ente nggak tahu terkadang begitu ya mungkin ustad aneh ya tahu dalil yang ente tidak tahu kita katakan mungkin juga tidak tahu kenapa ente tidak tanya kepada ustad ente apa dalilnya ya, sehingga tidak sehingga pada waktu itu kita keluar dari taklid kepada ittiba Ya, makanya para ulama mengatakan beda taklid dengan ittiba. Bedanya apa? Samanya pertamaannya taklid dan ittiba itu sama-sama ngikutin pendapat ulama. Bedanya kalau ittiba mengikuti pendapat ulama dengan dalil. Paham dalilnya, tahu dalil. Sedangkan taklid adalah mengikuti pendapat ulama tanpa tanpa dalil. Ya, taklid buta namanya. Ada lagi taklid yang wajib. Loh, ada waktu taklid yang wajib ada. Yaitu bagi setiap orang yang betul-betul awam bahasa Arab tidak bisa untuk memahami Al-Quran dan hadis tidak bisa. Ya, juga tidak pernah pernah belajar apa itu ilmu usul fikih, tidak pernah belajar apa itu ilmu hadis, yang dikhawatirkan dia kalau dia langsung rujuk kepada hadis atau rujuk kepada dalil dipahami dan pemahaman yang aneh dan nyeleneh. Maka yang seperti ini kata para ulama, kalau disuruh kembali kepada Al-Qur'an dan hadis yang lebih besar, lebih baik dia taklid. Bahkan bisa jadi wajib dia. Tapi bukan berarti ta'assub fanatik. Karena taklid dengan fanatik beda. Ada lagi yang mubah. Kapan itu ketika darurat? Seorang alim yang dia menguasai dalil menguasai ilmu usul fikih, kaidah fikih, tapi dalam satu permasalahan dia masih bingung. Sementara keadaannya dia harus diminta jawaban pada waktu itu juga. Maka kata kata Ibnu Qayyim al jauziyah pada waktu itu darurat tubihul ma'zura. Boleh dia taklid. Jadi taklid itu ya ada yang haram, ada yang wajib, ada yang mubah. Yang haram itu fanatik, buta. Nah ini dia. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, Ahlus Sunnah melakukan pemurnian atau tasfiyah dan pembinaan atau tarbiyah. Apa itu tasfiyah? Pemurnian akidah dari berbagai macam keyakinan yang menyesatkan. Pemurnian ibadah dari berbagai macam praktek ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Akal Islam pemurnian itu sudah dilakukan Rasulullah SAW dan para nabi semuanya dakwanya tasfiyah dan terbiah Rasulullah. Rasulullah SAW ketika diutus oleh Allah di tengah masyarakat yang bagaimana? Yang majemuk, berbagai macam penyembahan ada. Ada orang yang menyembahnya matahari, ada orang yang menyembah malaikat, ada orang yang menyembah bintang, ada yang orang menyembah bebatuan, ada orang yang menyembah kuburan orang soleh. Sebagaimana Allah hikayatkan dalam surat Az-Zumar, "Walladzina takhadu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah Dan orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah itu berkata, "Kami tidak menyembah mereka, tidak. Tapi kami ingin ya supaya bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat Orang yang menyembah Hubal, Lata, Uzza, Manat, ketika mereka menyembah niatnya bukan menyembah patung, Mas. Tapi niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat Lata. Lata itu siapa? Dari kata alat, dari Lata yaluttu kana rajulun kana rajulan salih. Dia adalah dulunya orang yang Ya Yaluttu sawik lil hujjaj. Dia suka mempersiapkan minuman untuk orang-orang yang Ketika dia mati, dibangunlah di atas kuburannya itu monumen lata. Yang kemudian monumen itu dijadikan sebagai tem tempat penyembahan oleh orang-orang musyrikin yang katanya bisa mendekatkan diri dan bisa memberikan syafaat kepada kepada Allah. Tapi Allah tetap menganggap mereka musyrikin walaupun mereka niatnya tidak menyembah apa? Lata itu. Allah mengatakan walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil tandingan selain Allah itu berkata, kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat dekatnya. Diingkari oleh Rasulullah tidak? Naam, diingkari. Ketika Rasulullah hidup di sebuah masyarakat yang sangat hancur dalam segala, segala bidang dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam berbagai macam keadaan. Ya. Pada waktu itulah Rasulullah SAW melakukan pemurnian yang beliau pertama kali bawa adalah pemurnian masalah akidah. Beliau naik ke bukit Safa, apa Safa. Kemudian menyerukan tentang la ilaha illallah supaya memurnikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak kecuali Allah. Pemurnian mengeluarkan ibadah manusia kepada makhluk, kepada ibadah kepada Rabbul makhluk. Rasulullah alaihissalatu Sampai Rasulullah hijrah ke Madinah tetap Rasulullah melakukan tasfiyah. Disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa ada tiga orang Ja'a salah satu rahtin ila azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalu an ibadati Rasulillah ada tiga orang datang kepada istri-istri Rasulullah dan bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah. Fa'akbaruhum, lalu istri-istri Rasulullah pun mengabarkan kepada tiga orang ini tentang ibadah Rasulullah. Apa yang terjadi, Pak? Faka'annahum taqalluha. Ternyata mereka menganggap enteng, menganggap remeh ibadah Rasulullah. Lalu faqala ahaduhum berkatalah salah seorang dari tiga orang itu. Aina nahnu min Rasulillah? Faqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ya kita siapa dibandingkan dengan Rasulullah? Kan Rasulullah sudah diampuni dosanya yang akan datang maupun yang telah lalu. Maka yang satu berkata amma ana, adapun saya kata orang itu Fa ana asumu asumud dahra Saya akan berpuasa setiap hari. Yang satu apa? Yang yang kedua berkata, amma ana fa usalli laila kullah. Wala arqud saya akan sholat malam semalam suntuk setiap malam tidak mau tidur. Mau sholat tahajud. Yang ketiga apa? Berkata, amma ana fala atazawajun nisa. Saya tidak akan menikah dengan wanita. Saya ingin khusus untuk ibadah kepada Allah. Apa yang terjadi? Sampailah kabar tiga orang ini kepada Rasulullah. Lihat Rasulullah melakukan tasfiyah pemurnian terdengarlah ya kabar tiga orang ini kepada Rasulullah dan Rasul memanggilnya. Lalu Rasul bersabda kepada mereka, "Antumul ladina qultum kada wa kada?" Kaliankah yang pernah mengatakan begini dan begitu? Ama wallah, inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Ketahuilah demi Allah, aku ini lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa kepada Allah dari kalian. Lakinni asumu wa aftir, tapi aku berpuasa, aku berbuka. Kata Rasulullah. Usalli wa anam, aku sholat malam dan aku pun tidur di waktu malam. Wa atazawwajun nisa, aku pun menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Lihat, Rasulullah melakukan tasfiyah. Saya yakin Bapak ya, bahwa tiga orang tadi niatnya baik nggak? Tidak ada yang meragukan kebaikan niat para Sohawat, pengen ibadah mas. Ya. Yang satu puasa tiap hari, yang satu sholat. Coba anak tanya mantum, puasa bagus tidak? Puasa bagus tidak? Ya. Puasa bagus, cuman caranya yang tidak bagus. Makanya kata para ulama katakan niat yang baik saja tidak cukup mas. Bukan niatnya yang baik, yang penting kan niatnya bagus. Oh enggak, enggak cukup. Sampai dilihat amalan ente sesuai enggak dengan apa amalan Rasulullah. Lihat tiga orang tadi. Ya. Niatnya baik, niatnya bagus, masya Allah ingin ibadah kepada Allah, ingin puasa. Siapa yang mengatakan puasa itu tidak bagus? Bagus, cuma caranya yang tidak benar. Rasulullah mengingkari. Ya. Rasulullah mengatakan aku ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku berpuasa, aku pun berbuka. Ya, aku sholat, aku pun tidur. Rasulullah mengingkari tata cara berpuasa setiap hari. Rasulullah mengingkari tata cara salat malam semalam suntuk, nggak tidur tidur. Diingkari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi ya? Di tahun yang ke 6 ketika terjadi fatu Mekah. Rasulullah pun tetap melakukan tasfiyah, tak pernah berhenti Rasulullah melakukan tasfiyah. Ketika Rasulullah telah menguasai eh, kota Mekah, kemudian pergi menuju Hunain. Di tengah jalan mereka melewati suatu kaum musyrikin yang sedang itikaf di sekitar pohon yang bernama Datu Anwar. Maka berkatalah orang-orang yang baru masuk Islam itu, "Ya Rasulullah, ij'al lana zata anwar kamalahum zata anwar. anwar." Ya Rasulullah, buatkan buat kita ini, jadikan buat kita Zatu Anwar. Ya, Zatu Anwar itu pohon yang di dijadikan untuk menggantungkan pedang-pedang dalam rangka mencari berkah. Hai hey Rasulullah, jadikan buat kami datu anwar sebagaimana mereka punya jatu anwar. Maka Rasulullah mendengar itu apa yang terjadi? Marah tidak? Marah dan berkata Allahu Akbar, inna sunan kultum kama qalat banu Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya. Latattabi'unna sanana man kana qablakum. Allahu Akbar ini sunnah orang-orang sebelum kalian. Kalian ini kok mengatakan persis dengan yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Baru diselamatkan dari kejaran Fir'aun, terus melewati orang yang menyembah sapi. Apa kata orang Bani Israel? Hai hey, Nabi Musa, tolong buatkan buat kita, jadikan buat kita Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Masya Allah. Sungguh kata Rasulullah kalian kelak akan mengikuti tata caranya orang-orang sebelum kalian kelak. Lihat Rasulullah SAW melakukan tasfiyah. tak pernah berhenti. Sampai Rasulullah mau meninggal dunia, beliau melakukan tasfiyah. Ketika beliau sedang sakit berat, ya kata Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika Rasul sedang sakit di mana menuju kematian beliau, beliau pun kemudian menutup wajahnya Kemudian beliau membukanya sambil berkata, La'anallahu yahuda wal nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Ala tattak ala tattakhidhu qabri masjida. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan kuburan Nabi dan orang-orang solehnya sebagai masjid. Ketahuilah jangan kalian jadikan kuburanku sebagai masjid. Tapi Rasulullah mau meninggalnya masih melakukan tasbih, bayangin pemurnian ibadah, pemurnian akidah harus tata cara akidah ya berakidah kita kepada Allah bagaimana? Bagaimana ibadah kita kepada Allah? Harus kita jelaskan kepada kaum muslimin sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Allah ya akhi azakallah. Di zaman sekarang kita berapa banyak melihat ibadah-ibadah yang berdasarkan hadis palsu dengan ijma para ulama hadis di antaranya seperti sholat raghaib. Yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam majmu syarah majmu syarah muadzab bahwa hadisnya palsu di ijma'i ahli hadis. Ya, hadisnya palsu. Salat di, di, di, di, seperti di, di, di, pertengahan nisfu Sya'ban, nah, di di nisfu Sya'ban. Dikata Imam Nawawi, hadisnya palsu. Berapa banyak? Butuh waktu kita harus sampaikan bagaimana ya tasfiyah di sini. Pembersihan akidah. Berapa banyak kaum muslimin ya di negeri di negeri yang tercinta ini yang datang ke kuburan-kuburan atau bikin sesajen sesajen untuk para jin. Ya. Banyak sekali di daerah saya di Cilengsi, banyak di sekitarnya Ya terpampang di kalau dia ada pohon-pohon besar itu ada tempat khusus untuk sesajen pak katanya biar nggak terkena bala ya masya Allah disinilah uh, eh, ahlu sunnah wal jamaah selalu melakukan tafsiyah pemurnian ya, pemurnian dan tarbiyah apa itu tarbiyah pembinaan di atas akidah yang tasfiah tanpa tarbiyah kurang tarbiyah tanpa tasfiah pun kurang harus dua ada tasfiah ada tarbiyah iya ada tarbiyah ada tasfiah sebagian orang hanya sebatas memfokuskan tasfiah saja tapi tidak pernah mentarbiyah ini salah sebagian orang yang hanya memfokuskan tarbiyah saja tapi tidak pernah mentasfiyah ini pun salah manhaj ini harus dipadukan tasfiyah dan tarbiyah. Ahlu sunnah berdakwah di atas ilmu dan basir. Ini yang ketiga. Karakteristik ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah berdakwah di atas ilmu dan basirah di mana mereka memulai perkara yang paling penting yaitu tauhid kemudian perkara yang penting penting lainnya. Dalilnya Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 108 قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل katakan Muhammad hadhihi sabili inilah jalanku yang bagaimana itu ad'u Allah. aku berdakwah kepada Allah lihat Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah, bukan berdakwah kepada kelompok, bukan berdakwah kepada pribadi saya, bukan. Bukan berdakwah kepada mazhab saya, bukan. Bukan berdakwah kepada pemikiran saya, bukan. Ad'u ilallah, saya berdakwah kepada Allah, kepada agama Allah, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Ala basiratin. Kemudian Allah mengatakan begitu. Katakan, hai Muhammad, inilah jalanku, Aduh Allah, aku berdakwah kepada Allah. Ala basiratin di atas basirah apa itu basirah? Basirah dalam bahasa Arab dikatakan basara yabsuru, artinya melihat. Disebut basirah ya. Artinya seseorang melihat suatu perkara seakan-akan melihat dengan mata kepala, saking dalamnya keilmuan dia. Ya. Antum kalau melihat suatu benda dengan hanya sebatas disifati, mana yang lebih yakin? Mana yang lebih jelas? Hah? Yang lebih jelas antum melihat sendiri kan? Oh, saya melihat sebuah <clears throat> benda bentuknya gini gini gini gini. gini. Kalau antum nggak lihat, cuma mikir-mikirin, oh kira-kira begini kan. Gitu. Tapi kalau antum lihat sendiri, jelas sudah. Oh maksudnya begini. Berarti orang yang melihat ilmunya lebih lebih lebih dalam enggak? Tidak. Makanya Allah di sini mengatakan basirah. Saking dalamnya keilmuan mereka, seakan-akan mereka melihat suatu perkara dengan mata kepala sendiri. Ad'u ilallah ala basirah. Ini menunjukkan orang yang mau berdakwah kepada Allah harus di atas il, ilmu. Tidak sebatas mas pinter ngomong doang. Zaman sekarang, masya Allah, orang untuk jadi ceramah apa penceramah Jumat itu gampang Iya soalnya bikin kursus ceramah Jumat, ya khotib Jumat empat bulan jadi khotib Jumat dakwah kemana-mana. Allah musta'an wal itiklam. Padahal imam para imam terdahulu lihat bagaimana perjuangan mereka menuntut ilmu Allah. Akal Islam, Allah. Orang yang berdakwah dan ingin menceburkan diri dalam medan dakwah harus betul-betul dia mempunyai ilmu yang kuat. Kokoh. Jangan sampai ia berkata atas Allah dengan tanpa ilmu Dengarkan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 33 34. Yang ngantuk silakan ke kamar mandi. Supaya saya tidak ikut ngantuk. Biasanya kata orang ngantuk itu nular, iya Ya. ya. Allah berfirman apa? Qul innama harrama rabbil fawahish ma zahara minha wa ma batan wal itma wal baghya bi ghairi al haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun Lihat Allah memulai dari yang kecil-kecil dulu. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya yang diharamkan kepadaku itu yang pertama fahisyah, yang terlihat maupun yang tersembunyi pikiran-pikiran yang masuk fahisyah dan itu fahisyah yang tersembunyi ya naik wal isma dosa naik lagi wal bagya bi waril haq berbuat dolim di muka bumi naik lagi wa antusyriku billah kamu menyekutukan Allah dengan tanpa ilmu adakah dosa yang lebih besar daripada syirik tidak ada ya menyebutkan Allah tapi Allah tidak sam, tidak menyelesaikan sampai syirik Allah tutup dengan kata firman-Nya apa wa antakuru 'ala Allahi ma la ta'lamun dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu ada apa kata Ibn Qayyim rahasianya? Karena berkata atas Allah atas Allah dengan tanpa ilmu itu sumber terjadinya berbagai macam kerusakan di muka bumi. Terjadinya kesyirikan orang-orang yang memandang katanya syirik itu boleh berkata atas Allah dengan tanpa ilmu bukan iya Allah. Orang-orang yang berbuat dolim di muka bumi yang berusaha untuk membolehkan perbuatan dolim berkata atas Allah dengan tanpa ilmu sahih. Orang-orang yang menghalalkan maksiat ya berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Makanya berkata atas ilmu atas Allah dengan tanpa ilmu itu sumbernya kerusakan di muka bumi. Iblis juga begitu. Ya, ketika disuruh oleh Allah sujud apa? Ya, ya. Berkilah dengan kias yang fasid. Berkata apa kalau dengan tanpa ilmu? Khalaqtani min nar wa min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari Maksudnya api lebih baik daripada tanah. Karena api yang lebih baik dari tanah harusnya tanah dong yang sujud kepada api. Ini kias yang batil. Dan ini pun berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kata siapa api lebih baik dari tanah? Kata siapa? Tanah justru jauh lebih baik daripada api kata Ibnu Qayyim. Karena dari tanah itu berbagai macam manfaat manusia bisa mendapatkannya. Apa? Semua di tanah ada. Antum bisa bercocok tanam, antum bisa menggali gas bumi dan yang lainnya di tanah Ya. Ini berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Maka siapa saja yang ingin berdakwah yang ingin turun ke medan dakwah harus ketika dia ingin berbicara tentang masalah agama wajib dia ala basirah di atas basirah jelas dalilnya dari Al-Quran dari hadis-hadisnya yang sahih baik perkataan-perkataan para ulama dan rujukannya jelas tidak boleh yang menurut pendapat saya akhal iman ya Rasulullah Shallallahu telah mengabarkan bahwa kelak akan datang orang-orang yang berkata atas Allah dalam tanfin. Kapan? Ketika telah hilang para ulama. Dalam hadis yang datang Bukhari dan Muslim Rasulullah bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudur rijal, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha suruusan nasu fasu'ilu fa'aftau bighori ilmin fadallu Allah tidak mencabut ilmu dari dada manusia dengan sekali cabut langsung hilang dah tapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama sehingga ketika Allah tidak menyisakan lagi orang para ulama apa yang terjadi manusia pun mengambil pemimpin-pemimpin para ustadz yang jahil lalu mereka ditanya mereka menjawab dengan tanpa ilmu mereka sesat dan menyesatkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah dan dan sanad itu sahih bahwa Rasulullah bersabda innaha satakunu sinuna khadda'an yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fihi al-khafiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa tantiqu ar-raybidha qalu kaman raybidha ya Rasulullah Qal at-tati yatakallam fil al amma. Nanti kata Rasulullah akan datang tahun-tahun yang menipu. Tahun-tahun yang menipu. Orang yang dusta dianggap, dianggap jujur. Orang yang jujur dianggap dusta. Ya. Orang yang punya amanah tidak diberikan amanah, tapi orang yang khianat baru dikasih amanah. Ya. Antum kalau kerja jujur itu susah banget jadi ya, naik jabatan terkadang bisa sekarang wah misbah ya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa kata Rasulullah watantiku roibidah akan berbicara ruibidah. kemudian para sahabat bertanya wahai Rasulullah siapa itu ruibidah, ya Rasulullah kata Rasulullah apa at-tafi yatakallam fil umuri fil umuri amma orang jahil berbicara tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan keumuman manusia masalah agama, masalah politik. Itu masalah yang berhubungan dengan keumuman manusia. Tidak boleh kita berbicara tentang agama tanpa ilmu ya Islam. Ya. Sekarang subhanallah kalau kita lihat ya, orang kalau ngomong masalah agama masing-masing kayaknya wah, ya yang paling merasa paling alim. Harta juga itu mungkin yang berbicara itu tukang becak sekalipun. Kalau masalah agama udah kayak paling alim aja. Ya. La nah, yajus ya akhi ya, azakallah. Kita harus ya. Siapapun dia yang ingin berdakwah harus di atas ilmu dan basirah. Harus memulai perkara yang paling penting dalam berdakwah itu penting. Ya, itu tentang masalah tauhidullah. Kemudian di antara karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan batasan syariat. Akhi iya, azakallah beramar ma'ruf nahi munkar itu penting. Karena itu sebab yang bisa menyebabkan kita ini selamat dari adab Allah. Adab Allah akan turun ketika orang sudah tidak lagi beramar ma'ruf nahi Rasul sabda la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an an ya'ummakum Allah bil bala' thumma tad'una fala yustajabu lakum hendaklah kalian beramar ma'ruf nahi mungkar atau Allah akan umumkan adab kepada kalian semuanya kemudian kalian berdakwah berdoa kepada Allah Allah pun tidak lagi kabulkan doa kalian ya jadi sebab turunnya malapetaka karena kita sendiri cuek acuh tak acuh dari namanya kemungkaran tapi Pak dalam beramar ma'ruf nahi mungkar pun kita harus mengikuti kode etik syariah. Tidak sembarangan. Ya. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Taqiyuddin Ar-Rani dalam kitab beliau Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar berkata, orang yang ingin mengingkari yang mungkar atau beramar ma'ruf itu harus memenuhi beberapa syarat berikut ini. Yang pertama, an yakuna aliman bima ya'mur aliman bima yanha betul-betul berilmu tentang apa yang ia perintahkan dan berilmu tentang apa yang ia larang jangan sampai ia menyuruh menyuruh kepada sesuatu yang dia kira ma'ruf padahal bukan ma'ruf atau dia mengingkari sesuatu yang mungkar padahal bukan mungkar harus punya ilmunya dulu ini benar-benar ma'ruf apa enggak kalau ente mau nyuruh orang lain kepada yang ma'ruf, periksa dulu dengan teliti. Ini ma'ruf bukan? Ma'ruf itu adalah setiap yang dianggap syariat itu ma'ruf. Ya. Ketika kita ingin mengingkari yang mungkar, kita juga harus berilmu. Ini mungkar bukan? Adapun masalah-masalah yang itu ikhwatul Islam azakumullah. Ya masalah yang <clears throat> para ulama berbeda pendapat dan masing-masing pendapatnya sama-sama kuat, maka tidak bisa kita saling mengingkari. Sedikit ada faedah saja. Akhirnya Allah Perbedaan pendapat ulama bukan jadi, tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak dalil. Tidak boleh. Antum harus paham bahwa yang pertama tidak ada satupun ulama yang maksum tidak ada satu ulama yang suci dari salah. Tidak ada. Makanya kata Syekh Muhammad bin Hadi, <clears throat> setiap pendapat ulama yang pertama hmm. bertabrakan dengan ijma ini pendapat yang mungkar. Ada pendapat ulama yang bertentangan dengan ijma para ulama ini pendapat yang mungkar. Karena ijma itu sendiri sudah dalil dan hujah. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa. Ya. Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Yang kedua, apabila pendapat ulama itu bertentangan dengan hadis yang sahih, tapi bukan cuma sahih, sahih gamblang, bukan cuma sorif tapi juga tidak mansuh ya. jadi kalau ada ulama yang bertentangan dengan hadis yang sahih sorry dan tidak mansuh maka ini mungkar Berarti misalnya pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa sholat istisqa itu tidak sunnah Kenapa Abu Hanifah kok bisa mengatakan begitu? Karena belum sampai kepada beliau hadis tentang masalah ini. Belum sampai ya. Seperti pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa arak yang terbuat dari selain anggur boleh. Nabi ya yang terbuat dari selain anggur boleh. Jadi Abu Hanifah yang hanya mengharamkan yang terbuat dari anggur saja. Jelas mungkar karena bertentangan dengan hadis kullu muskirin haram. Setiap yang membabukan itu haram. Ya. Coba bayangkan kalau misalnya setiap pendapat perselisihan ulama boleh kita hormati, sulit Pak. Ada orang pemuda yang minum nabit sampai mabuk. Tapi nabitnya bukan dari bukan dari anggur. Ketika ente mau ingkari, "Eh, kamu kok mabuk?" "Eh, entar dulu ini pendapat Abu Hanifah, Mas. Hormati dong pendapat ulama." tidak bisa. Bayangkan dalam satu majelis semuanya minum nabit. Ustadznya juga minum nabit sampai mabuk alhamdulillah. Masya Allah. Tidak mungkin. Ya. Pendapat Abu Hanifah jelas. Mungkar kenapa bertentangan dengan hadis kullu muskirin haram setiap yang memabukkan itu haram. Makanya kata para ulama man baru rukhasal ulama tazandak. Orang yang mencari-cari ya, kesalahan ulama pasti jadi orang zindik gitu. Kayak eh, orang liberal, orang liberal belum tahu. Orang liberal untuk menjadikan supaya pendapatnya laku ya, di masyarakat kaum muslimin dijadikan seakan-akan ini per, masalah ikhtilaf ulama. Begitu pandainya mereka, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dulu yang bernama Ahmad Arwandi yang dikeluh, disebutkan pula oleh Imam Ibn Taimiyah dan Ibnu Jauzi dalam sifat Sofwa. Ahmad Rawandi ini pekerjaannya apa? kalau ingin ya <clears throat> menghalalkan sesuatu yang haram selalu dijadikan dulu permasalahan ini ikhtilaf ulama. Sebuah contoh, kata Ahmad Rwandi. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sama. Itu tata cara ibadahnya orang sufi dengan cara mendengarkan ya lagu dan musik. Terjadi jadi bagi dua. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Adapun saya saya mewajibkan. Jadi dijadikan suatu permasalahan seakan-akan ikhtilaf dulu. Demikian pula cara seperti ini dilakukan orang-orang liberal. Dijadikan permasalahan itu seakan-akan ikhtilaf dulu. Oh ini kan masalah ikhtilaf. Jangan masalah ikhtilaf diributkan. Padahal kalau kita lihat, memang ada satu pendapat yang mengatakan lebih, tapi pendapat yang sangat lemah tidak berdasarkan dalil. Bahkan mungkin bertabrakan dengan dalil-dalil yang sesuai dan ijma para ulama. Tapi sengaja oleh mereka dijadikan masalah itu khilaf dulu. Baru setelah mereka berhasil ini masalah khilaf, orang akan melihat, oh iya ya masalah khilaf ngapain kita ributin? Ya udah kita hormati aja, nggak bisa. Dari situ mereka ya mengokohkan cengkeramannya. Dari situlah mereka mempengaruhi berbagai macam pemikiran orang-orang yang awal. Makanya setiap pendapat yang bertentangan dengan hadis yang sahih, sorry dan tidak mansuh maka itu pendapat yang batil yang ketiga setiap pendapat yang berdasarkan hadis yang palsu adalah pendapat yang batil yang batil atau hadis yang sangat lemah atau yang keempat setiap pendapat yang tidak berdasarkan pada dalil sebatas pada rohyu itu pun juga batil bila bertentangan dengan ya kaidah-kaidah syariah. Nah ini ikhwatul Islam. Atau kan kita menilai sesuatu itu mungkar. Kapan boleh kita? Adapun kemudian mas ini kan masalah ikhtilaf ulama. Jadi kita tak dulu ikhtilaf ulama itu ada dua. Ada perselisihan ulama yang boleh kita dua-duanya wajib kita hormati. Maksudnya salah satu dari pendapat tersebut dua-duanya sesuai dengan pendapat apa dalil yang kokoh dan kuat. Sebuah contoh misalnya masalah wajibnya membaca Al-Fatihah di belakang imam. Karena tidak ada satupun para ulama sampai zaman sekarang yang mengatakan itu bid'ah, tidak ada. Ya. Dan masing-masing pendapatnya kuat. Imam Syafi'i ber, ber, ber, berdalil dengan hadis yang mutlak. Ya, yaitu hadis Rasulullah SAW la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Sebagian ulama mengatakan ya bahwa kemutlakan hadis itu diikat ketika apa? Ketika salatnya jahar ya untuk imam kita wajib dengar berdasarkan firman Allah faqra'u ma tayassara minal ah, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa an. tapi Imam Syafi'i mengatakan tapi ayat itu mutlak justru hadis ini lebih khusus Sedangkan yang umum apabila bertabrakan dengan yang khusus harus diambil yang khusus. Dikecualikan darinya Al-Fatihah kata Imam Syafi'i. Masing-masing kuat pendapat mereka. Kita hormati yang mau baca Al-Fatihah di belakang imam yang dia merojihkan bahwa itu adalah apa kuat? Naam. Tidak ada dalam masalah seperti ini kita saling mengingkari. Naam, itu sahih. Wa adapun kemudian ya, masalah-masalah jelas dalilnya yang satu pendapat ulama itu tabrakan dengan ijma atau dengan dalil yang sahih jelas ini tidak bisa kita diamkan tapi kita jelaskan dengan cara yang baik dengan cara yang baik sudah jam 11 rupanya ternyata tidak semua bisa kita bahas di akhirnya alhamdulillah yang jelas sedikit lagi Sunnah sangat memperhatikan akhlakul karimah ibu-ibu yang di atas coba anaknya dulu Sunnah sangat memperhatikan akhlakul karimah ini akhlak mas penting mas Salah orang yang mengatakan yang penting kan akidahnya baik, akhlaknya nggak baik juga nggak apa-apa. Uh, ini jelas salah. Justru konsekuensi akidah yang baik pasti menimbulkan akhlak yang baik. Bukan karena Rasulullah bersabda, "Bu itu li utammima makarimal akhlak." Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan berakhlak berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada para sahabat, para tabiin, berakhlak kepada para umaro, para ulama, berakhlak kepada tetangga, kepada orang tua, kepada diri kita sendiri, kepada istri, kepada anak, itu akhlak. Ya. Dan Rasulullah bersabda, "Laisa syai'un fil mizan athqal indallah min al min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang paling berat timbangannya pada hari kiamat dari akhlak yang baik. Bahkan kata Rasulullah seseorang bisa mencapai derajat orang yang suka berpuasa dan sholat tahajud dengan akhlaknya yang baik. Bahkan Rasulullah menjamin, "In ana za'imun bi ahlal jannah liman hasuna khuluquh." Aku menjamin dengan surga yang tertinggi bagi mereka yang akhlaknya baik. Ya. Yang ke yang terakhir, Ahlu sunnah berjihad dengan martabatnya yang empat. Karena jihad itu ada empat martabat, Pak. Kata Ibnu Hajar dalam <clears throat> Fathul Bari ketika menjelaskan tentang babul jihad dalam Sahih Bukhari. Demikian pula Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Ilamul Muqtin, beliau mengatakan bahwa jihad itu ada empat martabat. Yang pertama jihadun nafs. Jihad melawan e, nafsu diri sendiri. Dengan cara apa kata Ibnu Hajar? Dengan cara memaksa kita untuk belajar ilmu dan mengamalkannya. Yang kedua apa? Jihadu syaitan, jihad melawan setan. Yang ketiga apa? Jihadul fusaq, jihad melawan orang-orang fasik dengan cara mendakwahinya. Yang keempat baru jihad melawan orang-orang kafir. Dan jihad melawan orang kafir pun ada dua macam. Ada jihadun tolabi, ada jihadun difai. Jihad tolabi itu apa? Menyerang. Ya apabila dan syaratnya harus punya daulah dan imam. Seperti yang terjadi pada zaman Abu Bakar, Umar, mereka melakukan ekspansi, menguasai apa negeri-negeri kafir. Ini jihad talabi. Dan ini disyaratkan kata para ulama harus ada daulah dan imam. Adapun jihad difa'i itu jihad membela diri. Kapan? Ketika kaum muslimin diserang oleh musuh, ya, suatu negeri, maka wajib kaum muslimin yang ada di negeri itu bangkit untuk melawan. Wajib. Ini berjihad. Dan kata Ibnu Qayyim, jihad yang pertama itu lebih dikedepankan. Kata beliau, al-jihadu bil hujjati wal burhan muqaddamun alal jihadi bis sayfi was sinan. Jihad dengan hujjah dan ilmu lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang dan panah. Didahulukan yang pertama. Ya. Yeah. Bahkan Allah menyebutkan bahwa berdakwah kepada Allah termasuk jihad yang besar. Allah turunkan dalam di, di antara surat Makkiyah, wajahidhum bihi jihadan kabira dan jihadilah mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar. Ayat itu turun ketika Rasul berdakwah di kota Mekah. Di mana di Mekah belum diwajibkan jihad dengan pedang. Allah mengatakan bahwa berjihad ya eh, berdakwah itulah jihad yang besar. Nah, Ya. Saya kira cukup apa yang saya bahas karena waktunya tidak cukup. Sayang sekali masih banyak sekali pembahasan kita. Ini butuh kabar pembahasan <clears throat> waktu tersendiri. Allah Ustadz memang benar Al-Quran itu bukan makhluk Karena itu adalah kalamullah Tapi mungkin yang dimaksud makhluk oleh mereka Karena kertas dan jilidnya buatan manusia Begini Betul ya, kalau kertas jilidnya tintanya buatan manusia makhluk soalnya. Sekarang kalau antum nulis sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Yang antum tulis itu perkataan siapa? Hah? Perkataan siapa? Rasulullah kan? Iya kan? Kita tulis dengan tinta. Demikian pula kita kita kita menulis alif lam mim dalikal kita la raiba seperti tintanya makhluk. Demikian pula kertasnya makhluk. Tapi itu firman siapa? Firman Allah. Firman Allah. Yang itu yang bukan makhluk. Nah, ini yang dikatakan oleh Mu'tazilah, demikian pula Jahmiyah ya. Dan diikuti oleh Asy'ariyah tapi tidak tidak tidak terang-terangan bahwa Al-Qur'an itu yang makhluk. Ya, mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jelas ini batil karena bertentangan dengan pertama ijma para sahabat, tabiin dan tabiin tabiin. Dan yang kedua eh, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Di antaranya hadis bahwa Rasulullah berdoa A'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Sedangkan berlindung dari kepada makhluk dalam perkara yang dia tidak mampu melakukannya itu adalah syirik. Ini menunjukkan bahwa kalimat-kalimat Allah itu bukan makhluk bukan makhluk. Bagaimana adanya dengan adanya pendapat bahwa tidak diterima amal seseorang apabila apabila menggunakan mazhab tertentu pada suatu perkara tertentu dan menggunakan mazhab yang lain untuk perkara yang lain. Masya Allah. Ini pendapat siapa dari para ulama? Para ulama mazhab saja tidak pernah mengatakan begitu. Bukankah para ulama menulis kitab-kitab perbandingan mazhab? Ini dia Al-Imam Ibn Rushd dengan kitab yang terkenal dan masyhur Bidayatul Mujtahid. Beliau dalam kitabnya membawakan khilaf dalam setiap permasalahan dari empat dari empat mazhab. Yang kedua, siapa yang mengklaim bahwa kebenaran itu semuanya ada di satu mazhab? Tidak. Kalaulah dia mengklaim bahwa mazhab Syafi'i itu semuanya kebenaran ada pada situ, berarti dia sama saja mengklaim bahwa mazhab yang lainnya sesat. Bahwa Imam Ahmad sesat, bahwa Imam ya Abu Hanifah sesat ini jelas tidak ada satupun orang yang mengatakan begitu ya maka kita ambil yang rajih yang sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan hadis dari pendapat-pendapat para ulama tersebut Adapun kemudian mewajibkan kita harus ikut madhab tertentu ini jelas tidak pernah dikatakan oleh para imam-imam madhab itu sendiri tidak pernah Ana adalah ikhwa yang sangat dangkal akan ilmu. Di rumah anak berada di tengah-tengah teman-teman yang jauh dari manhaj ini. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus yang dilakukan menuntut ilmu aja dulu. Dan memperbaiki diri sendiri. Dan sampaikan yang telah antum kuasai. Sudah. Ya, toh berdakwah tidak harus berbicara di atas mimbar. Berdakwah bisa dengan cara memberikan dia buku, bisa dengan cara ngasih dia makalah, majalah dan yang lainnya. Ya, banyak cara untuk berdakwah di zaman sekarang ini. Apakah semua Syiah berpahaman menyimpang? Iya, semua Syiah berpemahaman menyimpang, tapi derajatnya berbeda-beda. Ada yang sudah naik, sudah sampai ke tingkat kufur, seperti Syiah Ithna Asyariyah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an sejamah itu bukan Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah lagi katanya. Al-Qur'an yang sekarang itu sudah dirubah-rubah, bukan Al-Qur'an yang asli. Mereka juga mengatakan katanya para sahabat semua kafir, kecuali beberapa orang saja. Jelas ini dikafirkan oleh para ulama seperti. Ada lagi yang ringan. Ya, yang hanya sebatas <clears throat> mengunggulkan Ali di atas para sahabat yang lainnya. Dia tidak mengkafirkan sahabat, tapi dia mengatakan bahwa Ali lebih baik daripada Abu. Jelas ini bertentangan dengan ijma para sahabat. Di mana para sahabat bersepakat bahwa Abu, Abu Bakarlah yang terbaik setelah Rasulullah SAW apakah perbedaan antara ahlu bid'ah dan mubtadi? Sejauh mana penetapannya di masa sekarang? Ya, akhi azabullah, di dalam kitab Ilmu usul Bidah yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi al azari beliau mengatakan bahwa tidak setiap orang yang jatuh kepada bid'ah disebut mubtadi. Karena bisa jadi dia jatuh kepada bid'ah karena ketidaktahuan dia. Dia tidak paham itu bid'ah. Makanya kewajiban kita ya kita terangkan dulu, jelaskan dulu. Ya. Adapun Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwa mengatakan ahli bid'ah adalah setiap orang yang jatuh kepada bid'ah yang disepakati para ulama akan kebid'ahannya. Maka itulah disebut dengan ahli bid'ah. Yang jelas, kewajiban kita di zaman sekarang ya akhi Allah adalah berusaha mendakwahi dulu. Jangan sebatas ya berkuar si fulan ahli bid'ah, si fulan ahli bid'ah. Apa manfaatnya? Bukankah lebih baik jika Anda dakwahi dahulu Dakwahi, sampaikan dakwah kepada mereka. Ya, kita hidup di zaman yang penuh dengan kejahilan. Kebutuhan merajalela dan tanda hari kiamat memang. Kata Rasulullah inna min asyrati sa'ah an yurfa al-ilmu wa yakfur al-jahlu. Di antara tanda hari kiamat ilmu itu diangkat dan kebodohan merajalela. Ya, kita dapat. Yang paling penting anak dan istri kita. Kemudian kakak kita, kemudian ibu kita, kemudian keluarga dulu coba. Coba setiap kita bertanya. Saya sudah ngaji alhamdulillah. Sekarang keluarga itu sudah ngaji belum? Sudah paham belum tentang la ilaha illallah? Sudah paham tentang apa yang ingin diinginkan oleh la ilaha illallah? Sudah mentauhidkan Allah belum? Kalau keluarga sudah alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz sekeluarga sudah pada ngaji. Tetangga ini udah belum? Sudah ente dakwah belum? Sudah alhamdulillah. Di RT ente sudah berapa orang yang sudah ngaji? Di RT sudah alhamdulillah, di RW ente gimana? Ini dakwah itu kita mulai dari yang lingkup yang paling kecil. Ku anfusakum wa Nah, dakwah itu terid dari individu-individu. Kita dakwahi dulu yang paling dekat kepada kita, orang tua kita kita dakwahi. Iya. Ini yang harusnya kewajiban kita antum antum para penuntut ilmu harus ada kemauan keras untuk mendakwahi maksudnya menyampaikan ilmu yang telah antum pelajari harus ya Nah, <clears throat> apakah dakwah wali songo termasuk ke dalam kategori alusunah wal jamaah? Saya nggak tahu. Masalahnya pak, tidak ada bukti-bukti otentik tentang wali songo. Di Indonesia ini nggak ada sanad. Ya, kalau zaman dulu kan ada sanad setiap ada kisah-kisah apa gitu ada sanad haddatsana haddatsana haddatsana zaman sekarang nggak ada boleh juga boleh semua meninggalkan buku tulisan buat kita kalau ada tuh buku tulisannya hasil cipta karya mereka maksudnya karya mereka sendiri mungkin kita bisa hukumi ini alusuna atau masalahnya kita nggak pernah baca bukunya mereka juga nggak pernah sementara <clears throat> cerita-cerita yang ada pun juga dibuat-buat kan gitu apa benar Sunan Kalijogo yang tapak di kali jaga sampai lumutan 40 tahun. 40 tahun sampai lumutan yang nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, udah itu langsung jadi wali. Masya Allah. Apa benar seperti itu ceritanya? Ini kan butuh kepada apa? Bukti-bukti yang otentik, jelas. Ya. Sulit kita untuk untuk apa menghukumi. Sulit sekali imamah yang sahih sekarang ini menurut kecamatan Alusunah siapa? Imam adalah kata Imam Ahmad ketika dalam Masail Ibnu Hani, ketika Ibnu Hani ya bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal tentang apa itu imam. Kata Imam Ahmad apa? Atadruna mal imam. Tahukah kalian siapa itu imam? Kata Imam Ahmad yaitu an kullu muslim ada imam. Setiap muslim mengakui ini imam. Di suatu negeri atau di seluruh dunia dan sudah saya sebutkan dari penjelasan dari Syekhul Islam Taimiyah dan Minhajus Sunnah tentang syarat empat syarat dikatakan imam. Siapa saja yang memenuhi syarat-syarat telah disebutkan tadi, dialah imam kaum muslimin. Bagaimana kaitan antara ayat sampaikan walaupun satu ayat dengan beberapa banyak berat seberapa banyak kita menguasai ilmu sedangkan kemampuan kita terbatas. Akhi azakallah. Ada orang ceramah keliling ke sana sini dengan modal satu ayat satu hadis baliku ani walau iya. wal sampaikan dariku walaupun satu ayat walaupun terkadang kenyataannya bukan ayat yang disampaikan yang disampaikan itu dari koran dan yang lainnya kita harus memahami bahwa marhalah tablik marhalah penyampaian itu setelah mempelajari dulu Rasulullah bersabda Nadarallahu ra'an sami'a maqalati fahfidhaha wa'aha kama sami'a. Lihat, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar hadis kemudian dia hafalkan, kemudian dia fahami, kemudian dia sampaikan. Lihat, Rasulullah tidak langsung menyampaikan, menyebutkan. Rasulullah memberikan fase dulu untuk menyampaikan. Kita dengar, kita pahami, kita kuasai, baru kita sam sampaikan ya walaupun satu ayat yang kita sampaikan sebatas ayat yang kita tahu toh tidak harus berupa ceramah tidak ya bisa dengan cara nulis surat ke teman mengenai ayat ini sampaikan ataupun yang lain sebatas ayat yang ia kuasai saja wah adapun kemudian balighu anni walau ayat sampaikan dari walaupun satu ayat dia tafsirkan sendiri menurut akalnya dia. Ini jelas ya kata Imam Ibnu Katsir dalam mukadimah tafsir Ibnu Katsir apa? Wa amma Al Qur'an itu mujarradir ra'i fa haram. Adapun menafsirkan Al-Qur'an sebatas dengan ra'yu saja haram hukumnya kata Ibnu Katsir. Silakan antum rujuk di mukadimah tafsir Ibnu Katsir. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan begitu. Jadi antum belajar hadis, mau disampaikan, sudah paham Hadisnya sahih apa enggak? Alhamdulillah Ustaz hadisnya sahih. Sekarang hadisnya mansuh enggak tuh? Ya, terkadang ada orang bawa hadis dianggap itu sahih. Oh, sudah sahih, ternyata hadisnya mansuh. Sudah dihapus hukumnya. Ya. Atau kalau sudah paham, alhamdulillah. Sudah ini bukan mansuh. Kita pelajari lagi bagaimana penempatan hadis itu. Demikian pula ayat. Jangan sampai kemudian kayak orang liberal bawa ayat, pahamin sendiri. Hei, semua agama itu sama. Hai Allah berfirman, "Innal ladina amanu waladina hadu wan nasara wasabiun man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajrum inda rabbihim wa la khaufun Tuh kan ayat ini menunjukkan bahwa semua agama sama. Orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, bagi mereka apa pahala yang besar di sisi Tuhan mereka. Ya, dan mereka tidak akan merasa takut dan merasa bersedih. Itu lihat orang beriman, Yahudi, Nasrani dan Sobiun. Kan itu menunjukkan semua agama sama, cuman tata cara ibadahnya yang beda. Lah ini kan namanya menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan pendapat sendiri kan. Dikemanakan hadis-hadis yang menyatakan la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun thumma lam yu'min bima ji'tu bi illa kana min ashabin nar. Tidaklah orang Yahudi, orang Nasrani mendengar tentangku, kemudian tidak mengimani ajaranku, kecuali pasti ya, termasuk api, penduduk api neraka. Ini kemana kan ada situ? Ya, makanya Imam At-Tabari mengatakan apa? Ayat itu berlaku untuk mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul mereka dan kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad diutus. Adapun setelah Nabi Muhammad diutus, maka tidak ada seorang pun yang boleh berpegang kepada agamanya masing-masing wajib dia beriman kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya akhirnya tidak setiap orang bawa Al-Qur'an, bawa hadis bisa kita benarkan. Harus kita cek dulu pemahamannya benar atau tidak. Ya. Makanya para ulama kemudian mengatakan pemahaman siapa yang harus dipegang. Kalau setiap orang boleh pegang pemahamannya bahaya siapa? Maka para ulama mengatakan pemahaman yang paling benar yang harus dipegang oleh pemahaman para sahabat tabiin dan tabiut tabiin ini butuh pada pembahasan tersendiri karena waktunya sangat sempit di ya, akhirnya azabullah saat gimana menghilangkan pikiran kotor nah ini ya biasanya bujangan begitu apalagi para mahasiswa yang sekolahnya campur bau ya pasti yang namanya pemikiran kotor itu ada gimana tuh kita harus sibukkan dengan yang lebih bermanfaat. Sampai-sampai kata Syekh Utaimin, kalau ente tidak bisa menghilangkan pemikiran kotor kecuali dengan melakukan sesuatu yang mubah, lakukan. Ya, daripada ente di kamar mikirin yang enggak-enggak, mendingan ente main bola sama teman-teman. Ya. Kalau ente tidak bisa memikirkan atau menghilangkan pemikiran yang kotor itu, kecuali dengan melakukan yang mubah, lakukan kata Syekh Utsaimin. Ya. Saya, waduh, pikirnya kalau ente sudah mampu nikah, nikah. Siapa takut nikah? Kata Umar apa? Orang yang tidak mau nikah itu tidak lepas dari dua orang. Ima impoten, ima orang fasik. Ima impoten, ima orang fasik. Apa sih susahnya buat nikah zaman sekarang, Mas? Ya, alhamdulillah wanita di Indonesia timbal banding satu dengan laki-laki. Ya, bismillah tawakal Allah. Mantum-mantumnya mahasiswa gimana ini? <laughs> ya, yang udah nikah ya Allah menghalalkan ya nambah lagi fadl. Tapi ya harus adil ya. Jangan cuma semangat poligaminya doang tapi lantarin ini tidak boleh. Mohon dijelaskan tafsir Quran yaitu ayat yang sudah dijadikan rujukan ya orang yang suka furuj yaitu kuntum kara ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Katanya ukhrijat artinya dikeluarkan dari furuj. Pertama, kita katakan akal iman bahwa tidak ada satupun ulama yang memahami seperti pemahaman mereka. Dan ini sudah cukup akan kebatilan pendapat tersebut. Yang kedua, bahwa kata-kata huruf yang mereka pahami tidak sesuai dengan huruf yang sesuai yang ada dalam ayat itu. Karena oh ukhrijat linnas dikeluarkan untuk manusia, artinya Allah ya munculkan mereka untuk membawa ya ilmu yang benar sesuai dengan akidah yang sahih yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Para sahabat semua berdakwah di atas ilmu, sedangkan mereka tidak berdakwah di atas ilmu. Hanya sebatas membawakan kitab-kitab yang ternyata lebih banyak ya digentayangi oleh hadis-hadis yang palsu. Nauzubillah anak menduduki tempat yang pernah terkena air kencing tapi sudah kering terus anak gendong tapi sekarang anak ragu apakah najisnya masih ada sehingga menempel juga ke baju anak bagaimana cara mengusir keraguan keraguan itu syukron pertama ada beberapa pembahasan yang yang berhubungan dengan masalah ini yang pertama apakah suci dari najis itu syarat sah solat atau hanya sebatas wajib kewajiban sholat saja khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa suci dari najis itu adalah syarat sah sholat. Di mana apabila seseorang sholat dalam keadaan bajunya terkena najis, maka tidak sah sholatnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang bahwa suci dari najis itu bukan syarat sah sholat, tapi sebatas kewajiban sholat saja. Artinya apabila orang ber, e, <clears throat> sholat dalam keadaan terkena najis maka dia berdosa tapi sholatnya sah. Wallahu alam. Yang saya ya condong kepadanya adalah pendapat yang kedua yang rajih. Dan ini pula yang dirajikan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kalimut Thayyib. Bahwasanya suci dari najis itu bukan syarat sah, tapi dia adalah syarat kewajiban sholat. Dalilnya, hadis yang datang Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat dalam keadaan memakai sendal. Kemudian di tengah sholat Rasulullah diberi, diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa di sendal kamu itu ada kotoran. Maka kemudian Rasulullah pun melemparkannya dan tetap melanjutkan sholat. Kalaulah itu syarat sah sholat pasti Rasulullah sudah membatalkan dan mengulang dari awal. Karena itu namanya syarat sah sholat. Ya. Maka ini pendapat yang mengulang. Maka kalau anti atau anda yang sholat dalam keadaan tidak tahu di celana Anda ada kencing atau dalam keadaan seperti ini. Ya. <clears throat> menduduki tempat yang terken, air kencingnya itu sudah kering. Ini pun khilaf para ulama. Apakah najis itu menjadi suci dengan dengan kering atau tidak? Yang sahih Allah alam menjadi suci. Berdasarkan sebuah riwayat Ibnu Umar bahwa adalah dahulu anjing-anjing pada zaman Rasulullah biasa masuk keluar masuk masjid di mana mereka kencing di dalam masjid tapi tidak ada satupun dalil bahwa para sahabat mencucinya. Artinya kata para ulama mereka kering dengan sendirinya. Maka dengan kering ini dia menjadi suci kecuali apabila ya baunya masih ada atau warnanya masih ada atau rasanya masih ada atau tiga dari tiga ini masih ada maka pada waktu itu masih najis. Tapi kalau tiga ini sudah tidak ada maka dia telah istihalah kembali kepada unsurnya yang pertama yaitu bahwa ia adalah suci allah Ya, karena sudah setengah 12 dan sudah selesai. <clears throat> Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semakin memberikan pemahaman tentang apa itu al-sunnah wal jamaah. Dan tentunya setiap orang tidak lepas dari kesalahan. Bagi Anda yang mungkin ya menganggap apa yang saya jelaskan itu adalah salah saya sangat berterima kasih untuk diingatkan karena tentunya mengingatkan itu pada hakikatnya adalah <clears throat> menyelamatkan kita dari api neraka. Aku lupa Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.